Allahu Hadis Bukhari menjelaskan pada saat baginda Nabi SAW menembus seluruh benteng Yahudi di Khaybar, orang-orang Yahudi sudah mengalah semuanya, ya. ada yang terbunuh, ada yang tertawan, maka ternyata ada pendeta Yahudi, beberapa pendeta Yahudi sepakat dengan seorang wanita Yahudi untuk meracuni makanan. Mereka meletakkan racun di paha kambing dan Nabi SAW sangat gemar memakan kambing. Orang-orang Yahudi meletakkan nampan diisi dengan sarit. Sarit ini makanan favoritnya Nabi. Roti gandum kemudian ditaruh di atasnya kambing yang sudah dibuat dengan kari, ada kuahnya. Khusus nampan yang mereka ingin kasih Nabi SAW ditaruh paha kambing. Yang lainnya tidak ada paha kambingnya. Dan dibawa berpuluh-puluh ya, karena ini 1400 orang sahabat. Dibawalah nampan-nampan tersebut. Waktu dihadapkan ini kami ingin berikan hadiah kepada kalian karena kalian sudah menang. Kami mengaku kalah gitu. Ini sebagai rasa ketundukan kami. Waktu sahabat lihat dilapor ke Nabi SAW, kata Nabi masukkanlah. Dimasukkanlah dalam benteng yang ada Nabi SAW. Dan setelah dilihat ada nampan yang ada paha kambing, yang lain tidak ada, maka paha kambing dikasih ke hadapan baginda Nabi SAW. Maka Nabi sahabat sudah nunggu. Kebetulan waktu itu sudah dua hari sahabat kehabisan makanan. Jadi mereka sangat lapar. Cuman adabnya nunggu Nabi SAW memulai makan. Begitu Nabi SAW cuil daging kambing tersebut dan dimasukkan ke mulut beliau yang mulia SAW, sahabat sudah pada ngeroyok nih. Makan makanan masing-masing gitu kan. Tiba-tiba baru mereka cuil, belum masuk ke mulutnya, Nabi mengatakan kalimat, Kufu aidiakum. Tahan tangan kalian. Ada sahabat yang bilang, Ya Rasulullah, dua hari nggak makan. Lapar. Kata Nabi SAW, kufu aidiakum, tahan tangan kalian. Jangan ada yang makan. Berhenti. Panggil pendeta-pendeta Yahudi yang ada di benteng ini. Panggil semua. Nabi SAW juga mengeluarkan sisa makanan dari mulut beliau. Gitu kan. Sallallahu alaihi wasallam. Kata pendeta Yahudi. Lalu Nabi SAW dan hadis Bukhari menanyakan tiga pertanyaan. Pertanyaan terakhir yang merupakan ya saksi bahasan kita yang akan kita titik beratkan. Tapi Nabi SAW ingin menjebak Yahudi karena Yahudi ini suka dusta. Kata Nabi SAW, Ya ma'asyiral Yahud, A'antum musaddiqi in sa'altukum an syaih. Hai orang-orang Yahudi, jujur nggak kalau saya tanya sesuatu? Kata orang-orang Yahudi, tentu saja. Pertanyaan pertama Nabi SAW, Man jaddukum, siapa kakek kalian? Kenapa Nabi SAW tanya kakeknya mereka? Ternyata di benteng Khaybar teman-teman ada dua suku Yahudi namanya Qainuqa dan Nadir. Dua suku ini terkenal mereka punya sumber kakek satu orang. Tapi kakek ini terkenal penakut, pengecut, keturunannya sedikit, malas bekerja, buruklah. Maka mereka menghapus kisahnya orang ini dan mengalihkan ke nama seorang Yahudi yang dianggap hebat, pemberani, punya keturunan banyak. Dan orang-orang Yahudi tidak ngerti masalah itu. Ini di tangan para pendeta saja. Maka kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Mereka bilang, Fulan bin Fulan, yang pemberani itu. Kata Nabi SAW, kalian dusta. Kakek kalian Fulan bin Fulan, yang pengecut dan kalian tidak mau nisbatkan nama kepadanya. Entah, Yahudi diam, nggak bisa ngomong. Nabi tanya lagi, Ya ma'asyaral Yahud, A'antum musaddiqi sa'altukum an syai' Hai hey Yahudi, jujur gak kalau saya tanya lagi? Kata Yahudi apa? Ini perhatikan jawabannya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Yahudi, iya, kalau kami dusta maka pasti Allah akan beritakan kepadamu sebagaimana Allah beritakan tentang siapa kakek kami. Tahu maksudnya apa? Berarti tahu kalau ini nabi. Gitu. Maka kata Nabi SAW, Man ahlin nar. Siapa yang akan jadi penghuni neraka? Kata Yahudi apa jawabannya? Ini hadis Bukhari sekali lagi. Kata Yahudi apa? Kami akan masuk duluan lalu akan digantikan oleh kalian kata Nabi SAW kalian dusta kami tidak akan menggantikan kalian Ya sudah dua ya, terjebak. Sekarang yang ketiga, Nabi tanya lagi, "Ya ma'syaral Yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an Hai Yahudi, jujur nggak kalau saya nanya lagi? Kata, tanya lagi kata beliau, kata mereka, "Tentu, kami akan jujur." Kata Nabi SAW, "Apakah kalian letakkan racun di makanan ini?" Kalau ditanya langsung dari awal ini dusta pasti mereka. Dijebak dulu. Mereka bilang, iya. Kata Nabi SAW, kenapa kalian kasih racun? Lihat kata Yahudi apa? Kami ingin memastikan tentang kenabianmu. Kalau kau betul-betul nabi, kau akan tahu ada racunnya. Sekarang Nabi sudah tahu atau belum? Tahu. Buktinya Nabi berhenti makan kan? Tapi kalau kau hanya raja yang mau merampas kekayaan kami, Kau akan mati dengan racun itu. Lalu orang-orang Yahudi bilang apa dalam penutupan hadis? Tapi hai Muhammad, siapa yang beritain ke kamu itu? Kok bisa kamu tahu? Gak ada yang tahu racun ini kecuali kami para pendeta dan ibu yang buat. Perempuan yang buat itu. Kata Nabi SAW sambil mengangkat paha kambing itu, akhbarani hadzal yang telah menginformasikan kepada saya tentang racun itu paha ini paha yang sudah dimasak ngomong kepada Nabi SAW mengatakan saya diracuni wahai Rasulullah paha kambing gak masuk di akar, tapi itu mujizat cuma ini termasuk informasi yang sedang terjadi karena lagi dibuat lalu Nabi SAW bongkar kebenarannya ini tentang informasi